15 April 2021 bertepatan dengan 3 Ramadan 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Salatil Witr wa Tarawih. Kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan salat witr dan salat tarawih. Maka kebetulan pada kesempatan Hari ini kita masuk kepada bab yang ke ataupun sesi yang ke-14. Dan yes, dan di sesi yang ke-14 ini kita masih membahas tentang permasalahan keutamaan puasa, eh, keutamaan salat tarawih dan salat witir. Maka dari keutamaan sholat witr yang telah kita dapatkan di pelajaran yang lalu apa saja? Pertama, ajrun kabir, husul ajrin kabir. Mana dalilnya? Hadis Khorijah wa mahaluh Hadis Kharijah mahaluk. Dia adalah hadis yang doif. mana? Taib. Dan di sana ada jalan yang lain menguatkan menjadi derajatnya Hasan. Hadis siapa? Hadis dari dua sahabat Uqbah ibnu Amir dan Amr ibnu As. Maka inilah keutamaan dari sholat tarawih. Maka sholat tarawih adalah sholat yang sangat mulia. Yang mana di hadis disebutkan Allah menambah bagi kaum muslimin sholat yang mana dia itu khairun lak min humrin na'am. Mana wajah pendalilan? Humrin Naam dia adalah ini unta merah yang merupakan pada saat itu adalah anfas amwalil Arab dari kekayaan yang dibanggakan oleh orang Arab adalah unta merah. Kalau sekarang seperti Ferrari, Mustang, Hammer yang sekitar 5 miliar harganya, maka seorang yang mengumpulkan dunia dan mempunyai mobil Mustang, Ferrari ataupun Cadillac dan yang lainnya, maka dia orang kaya. Maka maknanya di sini unta merah pun seakan-akan seperti itu di zaman Nabi. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat witir, dia mendapatkan pahala yang besar. Lebih daripada usaha mengumpulkan unta merah, itu maknanya. Adapun keutamaan yang kedua, pada kesempatan hari ini oleh muallif di dalam matan wasaniyatu ay al-fadilah asaniyah keutamaan yang kedua karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yada'aha fi hadar wala safar wa dalika ashabahu dari keutamaannya yang kedua salat witir ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Meskipun dia dalam keadaan safar yang melelahkan, maka Nabi tidak meninggalkannya. Apalagi di saat sedang hadar. Mana hadar adalah tidak dalam keadaan safar. Maka seperti diketahui, safar itu diruksahkan untuk permasalahan puasa Pemangkana minkum maridon aw ala safarin faidatun min ayamin ukhor untuk berbuka karena masyaqqah. Dan begitu pun di dalam permasalahan salah. Maka permasalahan salah juga disebutkan di hadis yang telah terdahulu disebutkan lil musafir satrus salah. Untuk orang yang musafir itu adalah setengah dari salat. Ingat hadis siapa? Anas Al-Qusairi maka disebutkan bahwa musafir itu salatnya setengah. Sehingga salat duhur empat rakaat menjadi dua rakaat. Akan ya Muhammad. Baik, bakia ya, salat fajar. Dua rakaat. Jadi tidak musafir kan jadi empat <laughs> jadi nambah capek <laughs> musafir <laughs> jadi empat rakaat Nggak usah sabar deh sekarang. Ah, endak ya Abdurrahman. Salatil fajr rakaatain. Anta musafir idan kam? Dua rakaat. Musafir. kayak dikurangi. Jadi satu rakaat. Hmm? <laughs> Baik. Salat maghrib ya Moro. Berapa rakaat? Satu setengah. Enggak, enggak satu setengah. Jadi tidaklah assalamualaikum satu setengah. Maka di dalam permasalahan sholat witir, Nabi tidak pernah meninggalkan dari sholat witir tersebut. Padahal dalam keadaan safar. Dan antum ketahui safarnya Nabi berbeda dengan safar kita. Kita kalau ke Jakarta, dari sini ke Padang, naik travel, naik mobil, naik motor. Kemudian sampai di Jakarta dalam keadaan satu jam di pesawat lebih kurang seperti itu 45 menit maka tidak melelahkan dan kemudian tinggal di hotel atau langsung dijemput ke rumah maka perkara yang sangat mudah berbeda di zaman Nabi dulu safar menggunakan unta di bawah terik matahari dan tidak ada tempat-tempat taman-taman untuk berduduk-duduk dan bersantai. Kebanyakan di siang itu adalah gurun Sahara yang panas. Maka inilah keadaan di zaman Nabi dan tidak meninggalkan sholat witir. Maka bagaimana kita di sini setiap malam tidur tidak pernah sholat witir. Maka ini pendalilan bahwa Salat witir adalah utama karena Nabi di saat safar pun melaksanakannya. Wa ausadalika ashabahu dan Nabi menasehatkan dan mewanti-wantikan kepada para sahabatnya agar jangan meninggalkan salat witir ini. Maka pendalilannya disebutkan di dalam matan pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ausani khalili bi thalathin la ada'uhunna hatta amuta saumi thalathati ayyam min kulli syahrin wa salati duha wa naumin ala witrin. Hadis Abi Hurairah yang mutafakun alaih telah mewasiatkan ku Khalili, orang yang paling aku cintai. Tentang permasalahan tiga perkara. Pertama, agar berpuasa dalam setiap bulan itu tiga hari. Ayamul bil. Maka ini dari wasiat Nabi kepada Abi Hurairah. Apa keutamaannya ayam bid? Siapa yang jawab? Man sahabiyuh man akhrajah. <laughs> Akhrajahu ashabu sunan dari al-a'rabi dan yang lainnya. Ahsanta. Keutamaannya adalah yudhibu wahras sadr. Bahwa dari keutamaan melaksanakan puasa tiga hari dalam sebulan adalah mendidik dan membina hati kita mempunyai akhlak yang mulia, menjadikan hati ini menjadi baik. Dan ini pendalilannya seperti hadis dari Al-A'rabi, As-sawmu syahr as-sabr wa salasati ayam min kulli syahr yudhibna waghras sadr. Di riwayah sadr. Yang maknanya adalah barang siapa yang puasa satu bulan penuh yang penuh kesabaran bulan puasa Ramadan dan juga puasa tiga hari dalam setiap bulan maka akan dihilangkan keburukan-keburukan hati. Wahros sadr, penyakit-penyakit hati. Maka puasa ini adalah cerapi. Cerapi dari segi ruhiyah dan jasmaniyah. Adapun dari ruhiyah seperti di hadis ini bahwa puasa itu menyebabkan hilangnya wahrosadr, hilangnya keburukan-keburukan hati dari hasad, dari heket, iri, dengki, bakhil. Bakhil itu penyakit. Maka kita meminta izin kepada Allah, meminta ditinggalkan sifat bakhil dari hati kita. Ataupun jubun, penakut. Maka penakut itu adalah sifat yang buruk. Maka kaum muslimin dalam menegakkan yang hak wala yakhafu imin tidak takut dari celaan dan gunjingan manusia selama dia di atas hak dan kalian sendirian sedikit jumlahnya maka tidak usah takut maka inilah sifat yang mulia maka ini semuanya bisa didapatkan dengan permasalahan berpuasa Kemudian nasihat yang kedua apa? Duha dan sholat duha di sini telah kami jelaskan di pertanyaan yang lalu melaksanakan dua rakaat atau lebih yang mana waktunya adalah mulai dari tulu il fajr sampai kepada pertengahan dari matahari. Belum masuk kepada zawal. Kalau sudah masuk kepada zawal jelas sudah masuk kepada duhur. Maka pas pertengahannya ini sudah waktu terlarang. Lalu yang menjadi pendalilan di sini kapan waktu terbaik disebutkan diriwayatkan oleh Imam Muslim berkata Rasulullah SAW alaihi wasallam salatul awabin hina tarmudul fisal maka salat salatnya orang-orang yang baik, soleh, bertobat kepada Allah adalah hinatum ridul fisol. Di saat unta-unta kecil itu bangkit dari tempat duduknya. Maka di sini antum lihat salat duha dimulai dari terbitnya matahari mulai dari sepenggalahan dari jam 6.30, jam 7 Kemudian saya ingin sholat duha jam 8. Maka kita katakan masuk kepada waktunya. Namun di dalam hadis ini sampai unta-unta itu bangkit dari tempat duduknya menandakan mulai panas. Maka kapan mentari mulai panas dan tanah mulai panas? Tidak bisa si unta-unta ini duduk. Karena unta-unta itu dia tahan panas. Sudah diciptakan oleh Allah dengan condition. Yang mana dia itu minum sedikit dan juga badannya kuat dari terik matahari. Maka kapan kepanasan? Di saat jam-jam panas seperti di mana-mana jam 11 ataupun setengah 11. Maka inilah dari waktu yang utama. Dan yang ketiga disebutkan agar aku ini melaksanakan witir sebelum tidur. Dan telah dibahas masalah permasalahan berwitir sebelum tidur di sini bukan waktu utama. Waktu utamanya adalah di saat setelah bangun tidur di sepertiga malam terakhir. Dan fasil di sini adalah hadis Jabir yang kita sebutkan di pelajaran yang lalu. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Barang siapa yang takut kehilangan waktu untuk melaksanakan sholat witir, maka yutir qabla an yanam. Walakin idza yatma an nafsih. Tapi jika dia bisa menjamin dirinya untuk bisa melaksanakan sholat witir, maka sholat witir di akhir lebih bagus. innahu mashud. Apa makna mashud? Bukan maknanya Allah tidak mengetahui di awal malam, tetapi maknanya Allah turun di langit, ke langit dunia. Kemudian pendalilan yang lainnya kalau tadi diwasiatkan oleh Nabi dari hadis Abi Hurairah maka pendalilan yang lainnya adalah dari Abi Darda diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ausani Habibi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bitalat lan ada'ahunna ma'istu. Di mana orang yang aku cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepadaku agar aku tidak meninggalkan tiga perkara ini. Selama ma'istu aku hidup. Bisyami salasati ayam min syahr. Wa duha wa an la anam hatta utira. Sama tiga perkara ini. Berarti nasihat ini dan wasiat ini bukan hanya sendirian Abu Hurairah mendapatkan wasiat dari Nabi tetapi bahkan sahabat Abu Darda pun. Dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk melaksanakan puasa tiga hari ayamil bib dan juga salat duha dan juga tidak tidur kecuali melaksanakan salat witr. Dan di sana ada lafaz-lafaz yang lain yang tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang lafadznya sama dengan Abi Hurairah di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah ausani khalili di talat la ada uhuna fi safarin wala hadarin raqatai duha wa saum salatati ayyam minas syahr wa an la anam illa ala witrin maka ini wajah pendalilannya di sini lebih jelas lagi Selain itu diwasiatkan juga disebutkan agar aku tidak meninggalkannya di waktu hadir dan juga di waktu musafir. Maka riwayat yang ada tambahan di waktu hadir dan di waktu musafir tidak ditinggalkan, maka hadis ini datang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Imam At-Tabrani yang semuanya sanatnya bertumpu kepada Qatadah an Khalas ibni Amr an Abi Hurairah dan diriwayat Abu Daud dari jalan Qatadah an Abi Sa'id an Abi Hurairah maka ada dua sanad maka semua sanad ini bertumpu kepada Qatadah dan Qatadah mudallis dan tidak mentasrih. Di sanad Abi Daud dari Qatadah an Abi Sa'id an Abi Hurairah. Siapa Abu Sa'id di sini? Hmm? Bukan. Abu Sa'id di sini adalah Al-Azdi As-Sinai yang mana dia majhul. Tidak ditausi kecuali Ibnu Hibban yang mutasahil dan tidak diriwayatkan kecuali muridnya Qatadah saja. Namun di riwayat At-Tabrani digandengkan dengan Qatadah an Khalas Ibnu Amr an Abi Hurairah. Dan Khalas Ibnu Amr thiqah namun yang jadi masalah madarus sanadnya dari dua jalan adalah Qatadah dan dia mudallis. Namun telah datang mutaba'ah. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Ibrahim ibn al-Hakam hadatsani abi an Ikrimah an Abi Hurairah. Lafadznya sama, Nabi Muhammad saw alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku tiga perkara la ada'ahunna fi safar wala hadar. Untuk tidak ditinggalkan di saat safar ataupun dalam keadaan hadar. Dan perkaranya sama. Salat witir masuk padanya. Maka sanad ini pun do'if. Karena Ibrahim ibnul Hakam. Wahwa ibnu Aban do'if. Adapun bapaknya Al-Hakam ibnu Aban. Maka dia saduk. Maka hadis ini bisa naik kepada derajat Hasan di Goiri. Terutama lafad yang menjadi poin di sini adalah La ada ahuna fi safar wala hadar. Yang mana aku diwasiati tiga perkara untuk tidak ditinggalkan. Di saat safar ataupun dalam keadaan hadir. Dan juga yang menjadi penguat tentang permasalahan keutamaan Sholat witir yang ganjil tentang permasalahan Nabi melaksanakannya di waktu safar hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yutiru ala rahilati bahwa Nabi dulu melaksanakan salat witir di atas tunggangannya di saat sedang safar. Maka hadis ini hadis yang muttafaqun alaih. Di sini banyak faidah terutama masalah lafaz khalil dan juga yang lainnya. Namun mungkin kita tinggalkan sementara untuk mengejar waktu. Dan insya Allah mulai besok kita harus menambah jadwal terbang kita. Jadwal kajian. Jadi ditambah jadwal terbang. Insya Allah badal fajar kita tambah pelajaran. Idan indal Arab la yanam ba'dal fajar. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al barokatu fi bukuriha. Bahwa barokah itu Allah bagikan di awal hari. Maka jika habis salat fajar Ramadan seperti negeri Arab, the Arabian night, malam-malam di Arab, mereka hidup sepanjang malam sampai sahur. Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pulang dari masjid mungkin nubruk tiang listrik ngantuk sampai rumah langsung berenang di kasurnya sampai menjelang duhur. Seperti itu. Maka di sini kita tidak kita tetap belajar. Jadi meskipun begadang, maka begadang jangan begadang kalau tak ada artinya. Begadang sampai jam 12, sampai jam 1 kemudian tidur, maka ini baik. Maka perkara yang ketiga dari keutamaan puasa Ramadan Qala al-muallif wa salisatu ay al-fadilah as-salisah amara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil qada liman fata minha. Bahwa Nabi memerintahkan mengqada salat witr bagi yang kehilangan padanya. Nah, berapa malam kita tidak salat witr Hmm? Maka di sini kami menginginkan jangan dilewatkan. Karena kita di sini belajar di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i bukan hanya sekedar mengambil ijazah atau hanya sekedar bapakku yang memasukkan aku di pondok ini tetapi at-taqwa. Kalian datang ke sini untuk mempelajari ilmu dan mengamalkan dan mendakwahkan. Ini poin. Bukan kalian hanya sekedar ah ambil ijazah, ambil syahadah karena ma'ahadnya telah ditaskiah oleh Syekh Ahmad Bazmul dari delapan ma'ahad di Indonesia misalnya yang ditaskiah oleh Syekh Ahmad Bazmul bukan masalah itu. Tetapi masalah antara kita dengan Allah menuntut ilmu adalah ibadah. Maka di sini saya sangat mengharapkan apa-apa yang kalian pelajari diamalkan. Karena di sini pelajaran-pelajaran yang diberikan bukan hanya sekedar mengisi jadwal pelajaran atau mengisi pelajaran tahun ajaran yang misalnya ditargetkan tahun 2021 ini mulai dari bulan Januari sampai Juli nanti mid semester ujian, kemudian mid semester, masuk lagi kepada tahun yang setelahnya atau enam bulan setelahnya menjadi satu tahun, ditargetkan kitab ini dan kitab itu, kita tidak masuk mukorror, mukorror seperti itu. Kita lebih dari itu. Kita di sini memberikan kajian-kajian untuk dipelajari dengan dihafal, maka di sini seperti Ikhwah dengar semuanya sebelum pelajaran ada tasmi. Kemudian setelah itu setelah dihafal diamalkan. Dan di sini kita saling ta'awun. Dari apa-apa yang kita pelajari kita amalkan. Mulai dari berbagai perkara apa saja. Alhamdulillah diamalkan. Dan juga yang ketiga nanti didakwahkan. Itu tujuan kita belajar. Bukan kita tujuan belajar menghabiskan kitab sesuai program satu tahun. Selesai. Hore tamat kitab dan sebagainya. Tidak. Maka kita harapkan di sini kita mempelajari kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Salatil Salat Tarawih wal Witr diamalkan. Sekarang antum mengetahui bahwa salat witr itu keutamaannya sangat besar. Pahala yang besar tadi yang pertama. Kedua, Nabi tidak pernah meninggalkan dan Nabi mewasiatkan kepada Abi Hurairah dan Abu Darda, tiga perkara ini jangan ditinggal meskipun dalam keadaan safar. Dan Nabi di hadis Ibnu Umar, safar dan sholat witir di atas tunggangannya. Maka jangan dianggap remeh. Di mana antum nanti menghafal maten, di tasmi insya Allah mulai besok, maka tidak diamalkan. Aimtum mentum. Tanamun ila adan sayani. Taib, takumun, sali, witir. Hatta walau wahidah. Alhamdulillah. Maka mulai dari sekarang usahakan untuk sholat Twitter. Tidak malas. Apalagi ilmu sudah masuk. Karena kita dituntut konsekuensi antara ilmu dan amal. Akan dipertanyakan ilmu dari amalan kita. Maka Allah berfirman, Kaburamatan indallah ang takulu malata lamun, malata alun. Dan juga di dalam hadis yang banyak, kita tidak ingin membicarakannya namun ada di kepala terniak yang di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di Iqtida Bainal Ilm wal Amal dari sahabat Abi Umamah dan yang lainnya bahwa al-alim alladhi yu'alimunan nasa walam ya'mal bihi kasiraj yudi linas wa yuhrik nafsa. Keras sekali apa tidak? orang yang mengajari manusia dan mempelajari. Seperti sekarang kalian mempelajari pelajaran witer, menghafalnya dan mengajari manusia misalnya untuk melaksanakan sholat witir namun lupa atas dirinya maka bagaikan lampu lentera atau lilin apa saja dimisalkan obor yang mana manusia mengambil faidah dari obor lentera lilin itu untuk bisa menerangi jalan agar tidak terprosok ataupun melihat sesuatu yang ada di sekitarnya maka bermanfaat bagi manusia namun dirinya terbakar di mana di api neraka maka kembali kepada permasalahan masalah yang ketiga nabi memerintahkan untuk mengkodok bagi orang yang lupa atau terlambat dari bangun sebelum fajar maka dibayar di kodok. Baik. Dan ida makum makumtum minal lail di tamam. Dibayar. Maka pendalilannya kebanyakan di ashabi sunnah. Karena memang wallahu alam tidak kami dapatkan di sahih Al-Bukhari dan Muslim tentang permasalahan kodok dari salat witir yang sudah terbiasa. Pertama, datang dari Abi Sa'id Al-Khudri. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man nama an witrihi au nasiyahu falyusallihi idza dzakarahu. Barang siapa yang tertidur dari salat witirnya atau lupa, dia bangun namun lupa, disibukkan dengan sesuatu. Setelah mendengar adzan, ya Allah, aku tadi tidak salat witir. Sibuk dengan istrinya mungkin. Istrinya sakit, Awas jangan seudan dulu. Kita puasa sekarang. Istrinya sakit, dipijit, refleksi misalnya. Aduh masuk waktu <laughs> Al-Fajr. Jadi jangan seudon. Kita keluar dari bad thinking. Lagi puasa. Fal yusallihi Maka agar dia sholat jika mengingatnya. Maksudnya di kodok Dan di hadis yang kedua tadi dari Abi Said, yang kedua dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida asbaha ahadukum walam yutir, fal yutir." Jika seseorang bangun dalam keadaan terlambat, sudah masuk salat fajar, maka lam yutir, dia dalam keadaan tidak salat witir, maka untuk membayar witirnya. Kemudian di hadis yang lain, anak rajulan atar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Nabi Allah ini asbahtu walam utir faqala innamal witru bilail qala ya Nabi Allah ini asbahtu walam utir qala fa'autir maka wahai Rasulullah seseorang datang mengatakan wahai Nabi Allah aku bangun pagi dan terlambat tidak sholat witir dikatakan witir itu di malam Diulangi lagi, wahai Rasulullah, Nabi Allah, aku bangun terlambat dan tidak melaksanakan witir. Maka dikatakan oleh Nabi fa'autir. Inilah tiga hadis yang disebutkan oleh penulis di dalam matan Al-Akhbar As-Sahihah Di ahkam salat tarawih wal witir Maka hadis-hadis ini datang diriwayatkan Ashabu Sunan. Pertama datang dari Abu Sa'id al qudri Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Al-Hakim dan Imam At-Tirmidzi. Yang mana sanadnya bertumpu kepada Zaid ibnu Aslam an Atta ibni Yasar an Abi Sa'id al-Khudri. Maka berkata Abu Isa At-Tirmidzi, "Hada asah minal hadis al awal Bahwa sanad ini lebih sahih dari yang Pertama, Sa'altu Ahmad ibn Hanbal an Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam faqala akhuhu Abdullah laba ba'sa bihi. Wa sami'tu Muhammadan siapa Muhammad? Al-Bukhari. Idza qala At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya atau jameknya atau ilalnya Sa'altu Muhammadan maknanya Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Maka Imam At-Tirmidzi dari murid-murid Imam Al-Bukhari. Maka aku mendengar Muhammad, maknanya Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari, yadkur an Ali ibni Abdullah. Siapa Ali ibni Abdullah? Gurunya Imam Al-Bukhari, Ali ibnu Madini, Hayatul Wadi. Apa gelarnya? Apa makna Hayatul Wadi? Ular derik, the rattlesnake. Anahu Do'afa Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam. Wa qala Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam thiqah. Maka hadis ini hadis yang sahih seperti diucapkan oleh para ulama. Maka Abdurrahman meskipun doif, maka telah diikuti dengan saudaranya yang mana dia saduk. Dan juga diikuti dengan Muhammad ibnu Mutarrif yang sikoh. Maka di dalam hadis ini disebutkan sanadnya bertumpu kepada Zaid ibnu Aslam ataupun dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dan dia adalah rawi yang doif. Namun di riwayat yang lain diikuti oleh saudaranya Abdullah ibnu Zaid ibnu Aslam seperti di Sunan At-Tirmidzi. Maka Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam meriwayatkan dari bapaknya Doib. Di riwayat Tirmidzi juga di, diikuti dengan Abdullah ibnu Zaid ibnu Aslam yang mana dia rawi yang saduk Hasan. Berarti dari sini saja Hasan sanatnya menjadi Hasan. Dan telah datang riwayat yang lain diriwayatkan oleh Abi Dawud dari Muhammad ibnu Mutarrif dari Zaid ibnu Aslam. Sehingga siapa yang meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam? Ada tiga, siapa saja? Abdurrahman, Do'if, ibnu Zaid, anaknya. Kedua, Abdullah, dan dia Saduk. Dan yang ketiga, Muhammad ibnu Mutarrif al-Madani, dan dia Sikoh. Maka di sini, hadis ini jelas sahih. Maka Imam At-Tirmidzi pun mensahihkan hadis ini. Dan Imam Al-Hakim pun mengatakan hada hadithun sahih ala syarti syaihin walam yukhrijah. Dan berkata adhabi ala hima. Hadis ini sahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Maka Imam as sawqani di dalam Nailil Autar, as sawqani min Aibilad, ulama min Aibilad As-Sawkani dari Yaman. Asyaukani dari Yaman dari desa Saukah wahwa desa di Simal dari Yaman dari Khoulan berkata Asyaukani al hadith ya dulu ala masru'iyati qada'il witr idafata maka hadis ini menjadi pendalilan tentang pembayaran witir jika tertinggal. Maka telah berpendapat seperti ini dari para sahabat bahkan. Dinukilkan dari Ali ibn Abi Thalib dan Sa'ad ibn Abi Waqqas dan dari Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah ibn Umar dan Ubadah ibn Samit dan Amir ibn Rabi'ah dan Abu Darda dan Mu'ad ibn Jabal dan Fadalah ibn Ubaid dan Abdullah ibn Abbas seperti dinukilkan Al-Iraqi. Dan juga dari kelompok tabi'in seperti Amr ibn Sarahil siapa? Asyabi dan Ubaidah As-Salmani dan Ibrahim An-Nakhai siapa? Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai dan Muhammad ibn Muntasir Abul Aliyah dan Hamad ibn Abi Sulaiman dan juga minal a'imah ala diba'dahum adalah dari ucapan At-Tawri wal Auza'i wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq bin Rahawih maka semuanya mengatakan tentang disyariatkannya membayar kodok bagi yang ketinggalan witir. Ada hadisun sahih. Adapun hadis yang kedua dari Abi Hurairah yang lafadznya tadi kami sebutkan yang lafadznya hampir sama agar membayar kodok. Maka pendalilannya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Yang mana sanatnya bertumpu kepada Muhammad ibn Fulayh. an abihi an Hilal ibn Ali an Abdurrahman ibn Abi Amrah an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Hakim mengatakan hada hadisun sahih ala syarti syaikhin walam yukhrijah. Hadis ini hadis yang sahih namun seperti biasa Imam Al-Hakim banyak kewahaman. Hadis yang doif di dalam Mustadrak disebutkan sahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari wa Muslim. Maka kita katakan sanad ini sanad yang doif. Maka ucapan Imam Al-Hakim fihi nazar. Butuh dikaji ulang lagi. Karena di sanadnya doif. Kenapa? Karena padanya Muhammad ibnu Fuleh Dan bapaknya Fuleh Keduanya doif. Dan sisanya adalah hadis yang eh, rawi-rawi yang sahih ataupun sikot. Namun meskipun daif dari Abi Hurairah ini yang tadi dikarenakan Muhammad ibnu Fuleh dari bapaknya, maka telah datang syahid juga. Yang mana syahidnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Saibah dari jalan Abdullah ibnu Idris an Khalid ibni Abi Karimah an Muawiyah ibni Kurah. Kala jaa rajulun ila Nabi Faqala ya Rasulullah ini asbah tualam utir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autir. Maka sanad ini semua rijalnya thiqat kecuali Khalid Ibnu Abi Karimah dan dia rawi yang saduk. Namun dohirnya sanad ini adalah mungkote. Antara Abdurrahman Ibnu Qur uh, Muawiyah Ibnu Qurrah dengan sahabi yang dikisahkan dari rawi yang mubham. Dari sahabi yang mubham di sini. Ja'a rajulun ila nabi. Mana pendalilannya? Telah datang di riwayat atau broni disebutkan jalan dari Muawiyah ibnu Qurrah Anil Agar al-Muzani an rajulan atar Rasulullah maka di sini ada wasitoh siapa? Al-Aghar Al-Muzani. Dan Al-Aghar Al-Muzani diketahui sekarang di riwayat atau broni yang mana dia rawi yang sikoh, maka dari sini sahihlah riwayat periwayatan Muawiyah ibnu Qurrah dari sahabi tidak mendengar karena terlalu jauh maka ternyata ada Al-Aghar Al-Muzani dan dia rawi yang sikoh maka sanad yang sahih adalah sanad yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Maka dari sini kita mengetahui tiga riwayat. Pertama dari Abi Sa'id yang sahih lidati. Kedua dari Abi Hurairah yang mana dia itu do'if. Maka naik kepada Hasan di Goyri. Dan yang ketiga hadis tentang anak rojulan atau Rasulullah. Maka yang sahih datang dari riwayat al agar Al-Muzani maka di sini hadisnya hasan. Karena dohirnya Muawiyah ibnu Qurrah adalah rawi yang saduk hasanul hadis. Maka dengan ini selesailah permasalahan bab keutamaan melaksanakan sholat witr. Maka dari sini insya Allah bagi orang yang berakal dan orang yang ingin bermujahadah dalam melaksanakan ilmu dan amal, maka marilah di bulan Ramadan ini kita tingkatkan ibadah kita dan kita perbaiki diri-diri kita dengan apa? Dengan melaksanakan tambahan amal-amal. Maka kita tambah amalan kita dengan melaksanakan witir mulai dari malam ini. Siap? Sudah tahu dalilnya. Jadi keutamaannya ada tiga. Pertama apa? Usul ajar kabir. Mendapatkan pahala yang besar. Kedua, bahwa Nabi mewasiatkan kepada sahabatnya selama masih hidup jangan ditinggalkan. Ini menandakan keutamaan. Dan dapat yang kedua apa? Lahab. Tidak ditinggalkan layadahuna fisafar walahador. Dan yang ketiga, diperintahkan oleh Nabi untuk mengkodok. Maka kalau perkara sholat witir yang sunnah ini diperintah untuk dikodok, menandakan dia mempunyai keutamaan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi